Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasul amma ba'd Pada siang ini kita akan bahas Tentang interrelasi Al-Quran dan hadis Dalam paradigma Islam kita mengetahui bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah. Tapi kita baru meyakini itu wahyu Allah. Siapa tahu bohong. Ya. Kita hanya mengakui Quran wahyu Allah karena takut dosa. Kalau nggak mengakui takut dosa, takut kufur. Tapi rasional ilmiahnya belum kita pahami. Itu perlu waktu yang panjang. Kita akan bahas ini dulu. Al-Quran itu sifatnya global. Tidak rinci. Global tidak rinci. Quran ada ayat-ayat. Tapi ayatnya beragam. Misalnya ayat-ayat ahkam. Ayat-ayat ahkam atau ayat-ayat hukum. Misalnya akimis sholat dirikanlah sholat. Kutiba alaikumusiam. Diwajibkan pada kamu puasa. Wa atimul haj. Sempurnakan ibadah haji. Tapi itu ayat sangat global. Akimi sholat. Dirikanlah sholat. How to do? Tidak jelas. Caranya gimana? Ya nggak tahu. Kalau lihat cara-cara sholat di Quran pasti akan ketemu. Kutiba alaikumusiyam. Cara puasa gimana? Ya enggak tahu. Di Quran oh enggak ada. Wa atimul haj. Sempurnakan ibadah haji. Caranya? Ya enggak tahu. Manasik haji ada di Quran? Tidak ada. Jadi sifatnya global, ayat ahkam. Maka perlu ini dijelaskan bahkan didemonstrasikan maka perlu seorang penjelas dan seorang model. Maka muncullah dia Rasul. Dialah Rasul sebagai juru penjelas. Dialah sebagai model. Disebut dengan uswah hasanah terbaik. Tetapi yang kedua mutasyabihat. Ayat-ayat mutasyabihat yang samar-samar tidak jelas. Tafsirnya apa? Ya nggak tahu. Mungkin begini, mungkin. Mungkin begini, mungkin juga. Apa itu? Bercabang dua. Satu, ayat-ayat soal gaib. Sorga, neraka, mutasabihat. Jelas enggak? Ah, susah menjelaskannya. Paling hanya apa adanya. Apa itu jin? Apa itu malaikat? Itu yang kurang jelas. Maka ini oleh Nabi ditafsirkan juga. Tapi tafsirnya juga masih global. nggak rinci. Ada lagi ayat-ayat kauniyah, kealaman. Fisika, kimia, biologi, misal ayat tentang masalah geologi. Wal jibala autada demi gunung-gunung sebagai pasak bumi gunung sebagai pasak bumi. Anehnya Nabi nggak menjelaskan ayat ini. Kenapa? Ya mungkin dalam diri Nabi nggak diberikan ilmu untuk itu. Terus bagian siapa menafsirkannya? Nah yang kalau begini terserah anda menafsirkannya sesuai dengan perkembangan ilmu. Akhirnya muncullah tafsir-tafsir ilmi, tafsir pengetahuan. Wajbala autada. Hasil penelitian orang geologi ternyata kalau gunung itu tingginya 3000 meter, maka ekornya itu panjangnya minimal 15 kali lipat yang nampak ini. Itu pun baru ketahuan pada abad ke-20. Inilah tafsir, tafsir juga Bukan Nabi yang menafsirkan, itu para ilmuwan yang menafsirkan. Jadi ilmuwan pun boleh menafsirkan sesuai dengan kajian ilmunya. Kalau Nabi yang menafsirkan, bayangkan kalau begini tafsirkan. Kata Nabi, kala Nabi, kamu harus tahu bahwa gunung ini panjangnya sekian minimal. Kata orang-orang, buktikan hai Muhammad, bingung. Jadi ini tafsir ilmi bagian siapa? Bagian para ilmuwan. Apalagi watarol jibala Tah tahsabuha jamidatan. Apakah Anda menyangka gunung itu diam? Tidak, gunung itu berjalan seperti berjalannya awan. Itu tek Quran. Tafsirnya gimana? Buka tafsir Ibnu Abbas, Ibnu Kasir. Nggak ada. Sekarang orang baru mengetahui bahwa ternyata bumi itu tidak seperti bal poli, tapi seperti bal bliter lempengan-lempengan yang bergerak setiap saat. Dan kemarin terjadi bengkak di, eh, gempa di Bengkulu adalah gesekan antara lempengan Indo-Asia dengan Indo Australia. Shhh, gitu. Untung ada gunung sebagai pasak bumi. Dan ayat-ayat ini ayat kauniyah semua. Dengan demikian maka Quran itu yang dibongkar baru sebagian. Buku-buku tafsir yang ada Ibnu Qayyim, Ibnu Kasir, Ibnu Abbas semuanya hanyalah kebanyakan di sini bergeraknya dua. Ini nggak ada. Dengan demikian maka para ilmuwan punya akses untuk menafsirkan ayat ini kerjasama dengan bidang-bidang ini. Oke, dulu ya. Ini dulu, dulu lah. yang jangan lu masuk sini, nantilah kapan-kapan nih. Nah, ini nanti nanti akan masuk ke tafsir hermeneutik. Itu hmm, tafsir gaya baru. Bukan gaya baru sih, ilmu baru. Oke, ini aja sekarang dulu. Ayat tentang sholat, tentang saum, tentang sholat, tentang saum, tentang haji sifatnya global. Maka perlu penjelasan. Maka Rasul datang sebagai penjelasan. Nah, Rasul mempraktekkan cara-cara sholat, mempraktekkan cara-cara saum, cara-cara haji. Apa yang Rasul kerjakan dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, sholat, saum, berperang, berekonomi, semua perbuatan Rasul itu disebut penjelasan Al-Quran atau bahasa bakunya sunnah Rasul. Sunnah Rasul pasti benar, nggak mungkin salah. Nggak mungkin salah. Nabi, bagaimana cara makan Nabi? Oh begitu. Cara sholat Nabi begini. Cara haji Nabi begini. Realita pekerjaan Nabi disebutlah sunnah Rasul. Tetapi tidak semua orang bisa melihat perbuatan Nabi. Kebanyakan sahabat hanya mendengar katanya Nabi sholat. Nak katanya Nabi kalau mandi jenabat begini katanya. Kata siapa? Kata istrinya Aisyah. Oh. Katanya Nabi pernah melarang kamu nikah mut'ah, nikah kontrak. Betul? Iya, katanya sih. Katanya. Kalau sudah katanya, disebutlah berita. Berita itu bahasa Eh, bahasa bakunya hadis. Gitu. Jadi kalau sunnah Rasul kenyataannya, realitanya. Tapi kalau hadis menjadi sebuah sudah jadi sebuah berita. Hadis dua pengertian, bisa berita bisa baru. Mukhalafatul lil hawadisi, hawadisi. Allah berbeda dengan yang baru. Jadi hadis bisa berita, bisa baru. Ternyata dalam bahasa Inggris pun sama. Bisa news, bisa new, dekat ya. News and new itu hadis. Nah, jadi emak, apa yang kita ikuti? Yang kita ikuti hadis atau sunnah? Sunnah. Bukan hadis, tetapi bagaimana tahu sunnah kalau tidak baca hadis? Jadi buku-buku yang ada sekarang itu adalah buku hadis, bukan sunnah. Yaitu buku tentang sunnah, berita tentang sunnah. Katanya Nabi saum Senin Kemis, katanya. Kalau benar berarti sunnah, kalau nggak benar berarti bertanya bohong. Sekali lagi, sunnah pasti benar, hadis belum tentu benar. Nah, yang kita diwajibkan bukan mengikuti hadis, mengikuti sunnah. Tapi bagaimana mungkin bisa tahu sunnah kalau tidak baca hadis? Jadi bedakan. Sunnah adalah sebuah realita, hadis adalah sebuah berita. Nabi dari bangun tidur sampai tidur lagi direkam oleh para sahabat. Didengar, diceritakan, direkam. Tetapi rekaman para sahabat tergantung kecerdasan masing-masing. Sangat mungkin Nabi berbuat sesuatu bukan sebagai sebuah nilai, tapi sebuah kultur. Bukan nilai, tapi kultur. Maka dibagi dua. Ada sunnah Rasul yang sifatnya syar'i, ada goer syar'i. Ada nilai, ada kultur. Gampangnya gitulah. Ada value, ada kultur, culture. Culture. Sekarang Nabi memakai baju gamis. Gamis, jubah putih-putih pakai sorban. Kira-kira itu value atau kultur? Membedakannya, membedakannya lihat dalam perintah. Kalau ada perintah Nabi yang sifatnya lisan, Kalian ndaklah pakai gamis, maka jadilah nilai. Tapi itu pun jangan dulu, jangan lihat dulu. Walaupun perintah, tapi lihat dulu teks dan konteksnya. Sebagaimana saya terangkan pada sebulan yang silam. Kata Nabi, "Hei Abu Quhafah, sini kamu. Engkau mau perang ya? Tapi rambutmu putih begitu. Musuh nggak takut sama kamu." Kamu kelihatan tua. Ghayru hada, rubah rambutmu. Fajtanibu tanibusawad, tapi jauhi warna hitam. Tapi jauhi warna hitam. Diambil sepintas kesimpulannya mengubah mengucat rambut boleh, tapi jangan pakai warna hitam. Padahal lihat konteksnya, konteks orang Arab memang kalau pakai warna hitam itu dianggap kekanak-kanakan. Itu kultur Arab. Kalau di kita pakai warna coklat suka kanak-kanakan. Sakwe Ustaz misalnya siapalah Ustaz Atian pakai coklat. Dan ngewa tuh. Apalagi kita awak letik hidung coklat <laughs> Hitam ke kecil kalau orang lain kan kures tinggi besar kuning langsat putih pakai coklat gagah kita udah kecil janggut coklat. Ah, hewa. Nah itu tolong lihat ada sa'i, ada goer sa'i. Nabi maka eh, Nabi maka eh, tidur menggunakan pelepah kurma. Benar begitu realita. Masalahnya value atau kultur. Kultur. Hati-hati. Jadi kalau lihat baca hadis antara value, syar'i dan kultur. Oke, berikutnya. Jadi sekali lagi, sunnah Rasul betul diikuti, tapi tolong cerdas-cerdas mana yang syar'i value, mana yang goer syar'i culture. Oke. Oke, kemudian sunnah Rasul itu kalau sudah menjadi sebuah berita disebutlah news atau hadis. Hadis bisa berbentuk tiga macam satu hadis kauliah, sifatnya ucapan. Melarang, menyuruh Nabi menyuruh kalian so, eh, Senin, Kemis saum. Kata Nabi, apalagi? Solu kama ro'aitu muni usoli. Solatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku solat. Itu kauliah. Hudu anni manasikakum. Ambillah dariku cara-cara ibadah engkau. Kau lihat. Yang kedua, filiah Kalau filiah perbuatan Nabi. Nabi enggak berbuat. Eh tapi Nabi enggak berkata, tidak menyuruh, tidak memerintah, tidak melarang, tapi Nabi berbuat. Nabi mandi misalnya, Nabi mandi. Aisyah kan melihat sebagai suaminya, istrinya. Terus cerita, Nabi kalau mandi jenabat dimulai dengan membasuh aurat. Kedua, Nabi berwudu. Ketiga, menyiram semua tubuh. Gitu. Maka kita pun begitu kalau mau wudu, eh, kalau mau mandi jenabat. Pertama, basuh kemaluan dengan bersih. Kedua, wudu. Ketiga, membasuh semua tubuh. Muncul pertanyaan, kenapa mesti wudu? Kan kalau wudhu itu membersihkan hadas kecil. Sedangkan ini masih belum mandi. Apakah punya manfaat wudhu sebelum mandi? Masalahnya bukan soal membersihkan hadas, tapi itu memang begitulah Rasul. Manfaatnya ternyata bagus. Jadi kalau kita mandi jenabat sebelum sut langsung mandi, bagusnya mendinginkan bagian-bagian tubuh, tangan, wajah, kaki udah dingin baru semuanya. Apakah setelah mandi masih wudu lagi? Oh, nggak perlu. Al-ghuslu a'amu minal wudu. Mandi lebih utama daripada wudu. Dengan mandi set lengkap semua, wudu lagi untuk apa? Karena sudah total kalau mandi. Kalau wudu kan bagian demi bagian. Jadi mandi lebih utama daripada wudu. Takririyah. Nabi tidak berkata, tidak berbuat tidak berkata tapi takririyah yaitu Nabi no comment. No comment. No comment pun dianggap sebagai sebuah berita. Menteri diwawancarai tapi dia no comment. Berita juga sama. Nabi pernah jalan-jalan dengan Khalid bin Walid disuguhi daging biawak. Silahkan dimakan Kata pribumi, kata Nabi, eh, mohon maaf ya, karena biawak di kampung saya nggak ada, jadi saya nggak biasa makan biawak. Kata Nabi, tapi nggak menghina Nabi itu. Mohon maaf ya, saya nggak bisa makan biawak. Tapi Khalid di samping Nabi makan dengan lahapnya, ambil, makan, ngambil makan. Nabi hanya melihat. Menyuruh makan tidak, melarang pun tidak. Nabi no comment. Kalau begitu, maka Nabi membiarkan berarti Nabi menghalalkan biawak. Kalau biawak itu haram, pasti oleh Nabi di, dilarang. Namanya takrir. Jadi Nabi itu gawat ya. Kalau jadi Nabi bahaya. Kalau kita nggak bisa ngomong, ada bapak lewat, ada orang mentogel, togel. Lagi apa nih? Mentogel pak. Oh, dia setuju. Iya. Gak. Kalau jadi nabi kita ah nggak kuat ya. Nggak kuat. Jadi harus ngomong terus amar ma'ruf nahi munkar. Ada orang pacaran, berduaan, pegangan gitu. Punten, Dek. bang apa? Pak Asep setuju. Jadi takririyah. Sekali lagi, jadi Nah, sementara ini yang kita baca bukan sunnah tapi hadis. Hadis pun beragam. Nah, hadis dari sisi kualitas terbagi dua. Ada hadis yang sohi, ada hadis yang doib. Hadis yang sohi perlu tiga kriteria. Satu, uji prosedural istilah kerennya sanad. Katanya eh, Telkomsel mau atau Telkomsel mau dibeli oleh kita. Kata siapa? Kata Pak Herman. Herman dari siapa? Kata Pak Dawud. Kau dari mana? Dari Pak Ibrahim. Dari, dari mana? Dari dari dari dari dari, dari seorang direktur Pak Herman, Pak Ibrahim, itu semua disebut dengan sana. Jadi kalau Bapak mau mendengar berita, telusuri. Tuh. Pak Asep punya istri empat. Kata siapa? Kata itu, kata Herman. Man, bener man? Iya katanya. Kata Pak Daud. Oh, Hud, bener mana? Iya, kata Pak itu ya Juli. Li, bener. Enggak, saya cuma kelakar aja. Ah, payah kamu. Nah itu. Itu harus sesuruh gitu, jangan sampai oh begitu. Beribu, jangan telusuri namanya disebut dengan uji prosedural. Yang kedua, uji personality. Siapa? Kata siapa? Kata Pak Herman. Ah, Pak Herman didengar. Dia mah suka bohong. Itu oh iya, gugur. Gitu. Atau nggak bohong, kata apa? Kata Pak Jajuli. Jajuli, ah si itu suka salah denger. Dia mau ngomong Bandung terang Badung. terus saya ngomongnya bahaya jadi buaya. Ini gawat. nggak Uji personality. Uji personality dua. Satu daya ingat namanya disebut dengan dobit. Yang kedua, eh maaf, eh daya ingat dobit. Yang kedua Ahlak. Ahlak. Kalau daya ingatnya kuat, ahlaknya bagus, baru kuat. Ada orang daya ingatnya kuat, tapi ahlaknya suka bohong. Ada ahlaknya bagus, tapi bodoh. Ahlaknya bagus, ripet. Gitu. Jadi mesti dua-duanya. Kalau ini lulus, oke. Okay. lulus, oke. Okay. Yang ketiganya, uji uji material, uji matan. Betul nggak nih matanya? Misal, Nabi memerintahkan kalian semua, eh, Nabi berkata, hadis, hadis Bukhari, siapa yang bunuh cecak sekali pukul, jerat sekali pukul mati, pahalanya kirotun, segede gunung Uhud. Dua kali pukul cecak baru mati, kecil pahalanya. Tiga kali pukul baru mati, lebih kecil lagi. Itu hadis Bukhari, Muslim. Orang kan tanya, kalau begitu Nabi menyuruh berlomba kemahiran membunuh cecak dong. Manfaatnya apa perlu cecak? Ah, ininya oke, okay, ini oke, okay, tapi isinya nih irasional. Maka itu harus digugurkan. Minimal dengan metode tawakub. Dipending aja lah. Gitu. Kalau ada lalat masuk ke gelasmu, jangan kau buang airnya, tapi tenggelamkan saja. Karena siapa tahu kalau karena katanya kalau di sayap kanan ada virusnya, penyakitnya, bakterinya, tangan sayap kiri ada obatnya. Bener enggak? Nggak tahu tuh. Akhirnya banyak keras semua. Bener nggak? Tanya dulu nih. Uji, ujinya ya uji klinis aja, uji klinis. Benar nggak? Kalau benar berarti sahih. Kalau nggak gugur aja. Jadi hadis Nabi yang bentrok dengan realita gugur pasti. Kenapa? Kalau begitu buka hadis Nabi, tapi dianggap hadis Nabi padahal bukan, gitu aja gampang. Kalau ini oke, okay, ini oke, okay, ini oke okay, namanya sahih. Tapi kalau gugur satu, ini gugur, doib. Ini gugur, doib. Ini gugur, doib. Nggak bisa. Padahal ini banyak sekali yang doib. Bahkan ada sebuah kaum nanya Bani Quraida, eh, Bani Syiah eh, eh, Bani itu mengarang sampai 120 ribu hadis doib. 40 ribu diantaranya tentang fadilah ayat. Kalau baca Al-Ikhlas malam Jumat lima kali akan begini. Kalau baca uh, Al-Kausar sekian ribu kali akan begini. Barang siapa yang baca surat Tawarok, wah 40 ribu hadis. Jadi ternyata membaca hadis dengan Quran lebih mumet hadis. Kalau Quran masih lebih gampang. Kalau hadis mumet. Pak, gimana cara mengetahui ini sohi apa dok? Ini nih bagiannya. Tapi sulit kami, betul. Bapak-bapak konsumen, bukan apoteker. Ini bagian apoteker. Bapak konsumen. Jadi nggak usah meracik sendiri, salah nanti. Jadi gimana? Tanya aja. Ustad, ada hadis Ustad. Kalau Anda bermimpi buruk, Balikan bantal. Meludah. Tiga kali ke sebelah kiri. Cuh, cuh, cuh. Ini gimana? Kata Ustaz A. Sohi, bagus. Pakai aja. Kata Ustaz B. Ah, enggak, itu lemah. Sohi, lemah. Sohi, doib, sohi, doib. Gimana? Berlaku kaidah al-jarhu muqaddamun ala ta'dil. Yang mendoibkan harus lebih diutamakan ketimbang yang memuji. Anggaplah itu hadis gugur saja gitu. Jika ada dua ustadz tangan, sohi doib, sohi doib. Asal alasan pendoibannya jelas, ambillah yang mengatakan doib buang aja itu yang mengatakan sohi, nggak apa-apa. Sebagai sikap hati-hati ikhtiar. Jangan sampai gara-gara itu ada beda pendapat, terus ngambil yang sohinya itu bisa salah. Sebab yang namanya berita mesti hati-hati. Nitip uang dan ngerti berita lain. Nitip uang makin jauh makin kecil. Nitip berita makin besar. Biasa orang ingin investasi. Seorang naik bus, ngobrol di bus di Bogor ada tabrakan. Itu motor dengan ko Ceger. Kasihan tuh ininya lecet berdarah. Sudah segitu beritanya. Yang di bus mendengar, turun. Ngomong lagi di terminal. Tadi di Bogor ada tabrakan. Call dengan motor ceger atau motornya patah di depan. Ininya kasihan, Ceger. Udah, jadi dua. Sampai ke Bandung, cerita lagi. Kemarin saya di bus ada orang eh, ada orang di terminal ngomong begini cerita di Bogor ada tabrakan, itu motor CG hancur motornya. Itu orangnya yang pak pak pak pak pak pak mati aja. Asalnya cuman lecet, jadi mati. Itu disebut dengan hadis, itu hadis berita makin besar. Bahkan kadang-kadang kalau ada orang menceritakan sebuah berita, tapi seakan-akan dia mendengar sendiri, namanya mudalis. Mudalis ialah Orang yang mendengar, menceritakan berita seakan mendengar sendiri. Bapak dengar beritanya, tapi seakan-akan melihat sendiri. Di mana? Di Bogor. Begini, ini motor set nyalip, ini kok ciger. Supirnya gitu supirnya. ciger. Itu mah yang motor. Kasihan. Aduh kasihan padahal dia cuma dengar sendiri. Dan itu namanya berapa orang bohong juga. Ini bohongnya bohong kreatif itu mudalis. Yang begitu banyak sehari-hari ya. Banyak gitu. Ini mudalis. Dia tidak inginnya dianggap sumber berita utama padahal dia dengan orang lain namanya mudalis. Jadi ada 57 tingkatan hadis. Doib itu. Ada mudalis, ada matruk, ada munkar, ada mudroj, ada muharob, ada musuh. Banyak. Dengan demikian maka mumet kalau lihat hadis. Jadi jangan sembarangan kalau baca hadis langsung di praktekan apalagi buku-buku hadis yang dijual di bis kota. Ah, teman. Tidak standar. Murah sih murah, tapi ilmu murah kan palsu. Kalau yang mahal, insya Allah. Jadi banyak hadis yang begitu. Dengan demikian maka sikap hati-hati bapak harus jelas. Sebab kalau salah melangkah, mengikuti berita salah. Oh dampaknya luar biasa Oke Kemudian berikutnya Tadi ya ada apa? Ada ayat-ayat yang sifatnya mutasyabihat. Mutasyabihat, ayat samar-samar, bagi dua nih. Ada gaib, gaib juga sebetulnya sih, ada kauniyah kauniah kealaman. Kita tadi ya. tadi soal gunung. Soal gunung. Kemudian soal e, bumi, lempengan bumi. Ternyata kata orang geologi pada tahun 1920 diketemukan bahwa ada teori lempengan yang menyatakan bumi itu adalah lempengan-lempengan. Yang ketiga misalnya tentang kejadian alam semesta asal muasal alam. Ini suratnya surat 21 ayat 30. Awalam yarol ladina kafaru anna samawati wal ardo kanata rotko fafataknahuma wajalna minal ma'i sayin hayyin. Apakah orang-orang kafir tidak mengetahui Sesungguhnya langit dan bumi asalnya satu yang padu. Berupa duhon, gas yang panas, yang dipadatkan, yang silo sangat luar biasa. Karena terus menekan, akhirnya dia meledak, buat meledak, partikelnya saling menjauh, berekspansi, dan salah satu pecahannya adalah bumi ini. Itu kata ini. Kalau begitu, kenapa ya Nabi nggak menerangkan? Nabi nggak tahu. Nabi hanya menjalani aja. Bagian siapa? Ya bagian kita ini sekarang. Kalau begitu, pasti Nabi bukan ucapan Nabi itu. Pasti itu ucapan dari Allah. Nabi hanya mendapatkan bisikan. Disebut dengan wahyu. Jadi kalau begitu Quran pasti bukan karya Muhammad. Itu Quran pasti karya Allah nggak mungkin deh kalau karya manusia. Bangsa teori gunung, ya, teori lempengan, teori asal muasal alam, ini nggak ada sampai abad 15. Jadi ketika orang belajar filsafat fisika, nggak ada ini. Ini munculnya baru-baru abad ke-20 semua. Ada lagi yang baru? Wal bahrus sajur demi laut yang terbakar. Laut terbakar. Kan bayangin kita gini, bayangin kita ada perang ya, tumpah minyak terbakar itu kan? Eh, itu mah gak aneh gitu mah. Kalau dipakai sumpah berarti ada yang aneh. Walbah demi laut yang terbakar. Hasil penelitian uh, juru kamera laut menemukan bahwa di laut ternyata terdapat gunung-gunung. Ketika dia meletus, but meletus, keluar laharnya dari bawah, terus keluar, men, terus mengalir. Ternyata menyala dalam laut. Kan gak rasional kan? Api dalam laut bisa menyala. Kita sekarang udah nggak aneh lihat di film, oh begitu. Quran mengatakan sekian abad yang lalu, tapi belum terbuktikan. Sekarang baru ketahuan. Itu gaib juga sebetulnya. Tapi gaibnya gaib nisbi. Sebagian orang mengatakan sebagian tidak. Jadi kalau begitu, masih banyak ayat Quran yang belum terbuktikan. Surat apalagi? Surat 29 ayat 40. Wa min ayatihi khalqus sama wal ard Allah telah menciptakan langit dan bumi wa ma basa bainahuma min dabah dan Allah menebarkan di langit bumi ini makhluk-makhluk melata dabah. Makhluk melata mungkin kadal, mungkin manusia, mungkin ular. Ayat berikutnya, ayat berikutnya wa ala jam'ihim idza yasha'un qadir dan Allah sanggup mempertemukan kedua makhluk itu nanti manakala aku berkehendak. Ada kemungkinan akan ada pertemuan makhluk langit dengan makhluk bumi. Kalau kita manusia ketemu dengan kada langit, tuh manfaatnya apa kada langit? Nah, siapa itu? Kita nggak tahu. Apakah manusia planet? Kita nggak tahu. Makhluk planet? Kita nggak tahu. Nggak tahu, nggak tahu, nggak tahu, nggak tahu, nggak tahu. Dulu orang mengatakan begini, di Mars nggak mungkin orang hidup. Di Mars tidak ada oksigen. Sekarang berubah. Di Mars banyak oksigen. Makhluk hidup bisa hidup. Marsnya berubah enggak? Enggak. Dulu mengatak dulu begitu, dulu begitu, sekarang begini. Eh dulu begitu, sekarang begitu sama. Yang ber, yang berubah-ubah pendapat siapa? Manusia. Marsnya sebuah realita dan tidak berubah-ubah. Yang berubah adalah opini orang. Gitu. Mares sebuah realita. Ini al-ilmu, al-haq. Tapi yang beda-beda opini orang. Dengan demikian maka ilmu Allah tidak berubah. Yang berubah adalah opini manusia. Nah, itu maka hati-hati kalau kita melihat sebuah uh, ayat Quran macam-macam, jangan langsung mengatakan ini pasti benar, nggak mungkin. Kita mengatakan wallahu Allah yang lebih tahu lah soal gini. Hanya menurut kita sampai hari ini, inilah tafsirnya. Sampai hari ini, besok lusa bisa berubah lagi. Dengan demikian tafsir itu bisa berubah, reinterpretasi. Nah, dengan melihat fenomena gunung, lempengan, asal muasal bumi dan lain-lain, maka muncul sebuah keyakinan ilmiah rasional dalam diri dalam hati kita. Kalau begitu, Quran pasti wahyu, nggak mungkin tidak. Siapapun orangnya, biarpun dia seorang Nasrani, Katolik, Yahudi, begitu dia baca ayat Quran ini, dibuktikan dengan hasil penelitian, mereka akan kagum dengan hasilnya. Sehingga banyak orang-orang yang semula mempelajari Al-Quran untuk sebagai alat, ternyata masuk Islam. Tapi ada seorang penulis dari Rusia Islam dan Sains. Siapa penulisnya? Maras Busel. Maras Busel, dia begitu ketika saya ketemu di IPTN seminar, dia sangat yakin dengan Islam. Tapi mohon maaf, saya belum masuk Islam. Kenapa belum masuk Islam? Karena hidayah mahal. Hidayah mahal. Tapi sekarang sudah Islam sekarang, Islam sekarang. pernah ada seorang seorang pastor pidato di di Filipina menerangkan soal saum. Oh, luar biasa. Muslimin kagum semua. Wah, luar biasa. Ini ustaznya beda. Udah pernah dia pastor, udah gitu. Mohon maaf ya, saya haus. Minum. Kaget. Ustaz, kok minum? Saya bukan ustaz, saya pendeta. Kok minum? Nggak puasa? Ya, puasa bagus tapi saya belum siap. Gitu. Jadi memang beda Pak, ada ilmu, ada hati beda. Seperti inilah Bapak tahu bahwa tahajud itu baik, tahu tapi belum mengerjakan karena hati belum gitu. <laughs> Itulah disebut dengan taufik, Pak. Ada ada hidayah, ada taufik. Ada hidayah petunjuk. Kalau taufik adalah kecocokan antara ilmu dengan aman. Bapak tahu kebersihan pangkal kesehatan di sini letaknya. Tahajud baik di sini. Tapi kalau sudah bersih, di sini letaknya. Sudah tahajud di sini. Dengan demikian hidayah dulu baru taufik. Tapi para ulama sering salah. Wabilahi hidayah wa eh, wabilahi taufik wal salah atau dibalik. Harusnya wabilahi hidayah wa taufik karena tapi tegenahan. Demikianlah sekalian abilahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum. Salah. Harusnya abilahi hidayah wa taufik. Tapi kalau belum biasa, kagok. iya Iya, iya. Inilah sekalian tentang masalah ini. Ini sebagai paradigma. Paradigma. Kalau ini dipahami, insyaallah Bapak melihat sebuah perbedaan macam-macam tidak akan terlalu mumet. Kok beda-beda sih? Ya karena ininya berat. Satu aja. Misalnya gini, kata siapa? Kata Pak Herman. Pak Herman. Ada Pak Herman? Ada Pak Herman? Ganti, gantilah. Kata Pak Dadang lah. Pak Dadang orangnya baik. Ah, baik apa dia? Pelupa. Enggak, dia baik. Enggak, pelupa. Baik, pelupa. Pelupa. Jadi mengatakan baik dan pelupa yang mengatakan baik 50 orang, mengatakan lupa 50 orang. Kita pilih yang mana? Pelupa. Gitu. Karena nyebut pelupa pasti pernah pernah terjadi. Pelupa buktinya oh, iya. Ada acara kemarin jam 2 nggak datang dia, lupa kata itu. Berkali-kali lupa terus, oh pelupa pun. Jadi itulah ajarhu muqaddamu ala takdir yang men, yang menghina bukan menghinakan yang men, mencela atau yang mengatakan doib dahulukan daripada yang memujinya. Oke, okay. ada pertanyaan silakan. Apa dek? Hadis maudhu. Hadis maudhu bagian dari ini nih. Hadis sohi, hadis maudhu. Maudhu itu palsu. Banyak hadis maudhu. Tergantung motivasinya apa. Tukang terung, tukang sayuran terung, dia nggak laku dagangnya. Kesal dia. Hadirin, qalan Nabi. Nabi bersabda, Al-badinjan huwa syifa'un li Terung adalah obat segala penyakit. Itu hadis. Nah, terung buat asam urat. Remaja ngeceng yang cantik-cantik. Eh, jangan begitu dosa kamu ngeceng yang cantik. Ustaz, qala Nabi, nadru wajhal mar'atil jamilah ibadatun menatap wajah perempuan cantik adalah ibadah. Bikin hadis. Jadi ribuan stone. Apakah hadis maudhu itu hadis? Ya hadis. Gigi palsu. Gigi bukan. Gigi, tapi palsu. <laughs> ya, guna. Tadi masalah Iya. Yeah. Ya. Ah, ya. ah ya. Ya. Ya, oke. Okay. Wudu itu prosedural, tertib lah ya. Kumur-kumur, tangan, kaki. Kalau mandi kan sekaligus. Oke. Okay. Kok beda kan nih? Mandinya harus mandi dengan niat wudu, Pak. Kalau mandi biasa nggak bisa. Kecebur ngangkat. Salat nggak bisa. Gak bisa, harus memang mandinya niat wudu. buka bukan beraturan justru. Beraturan, beraturannya apa? Ada niat. Gitu. Niat itu ber beraturan. Tapi kalau cepluk tenggelam, sholat nggak bisa. Harus ada niat. Iya, iya. Jadi kalau orang udah berenang, berenang udah maju, sholat langsung aja sholat, lu wudhu udah mandi. Eh enggak, harus ada niat. Bukan Pak kalau wudhu itu mesti pakai baju, nggak boleh telanjang? Oh, enggak ada hadis begitu. Telanjang juga boleh. Boleh nggak wudhu telanjang istri istri sana telanjang istri sini? Waduh, apa boleh nggak apa-apa? <laughs> Silakan. Nah, kalau mau nggak. <laughs> ya. Yang lain masih ada silakan. Ya. Oh ya. Ya. Oke. Ada sebuah kata-kata yang bagus. Misalnya utlubul ilma walau bisin. Bisin. Carilah ilmu walaupun negeri Cina. Ini bukan hadis, ini bukan hadis. Apalagi i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa mali akhiratika ka'annaka tamutu goda. Beramalah untuk akhirat seakan-akan kamu akan mati besok. Beramalah untuk dunia seakan-akan mau hidup selamanya. Ini juga bukan hadis, tetapi dari sisi material, material ini bagus nggak? Bagus, kalau begitu anggap aja nasehat gitu. Mau idoh namanya, mau idoh. Jangankan kata-kata Nabi, kata-kata kita pun boleh dipakai gitu. Jadi kalau ada materi bagus, bukannya Nabi, bukan hadis ini, bukan hadis. Anggaplah ini sebuah mau idoh nasehat gitu. Dipakai boleh boleh, tapi kalau bentrok dengan yang lebih kuat, gugur berarti. Ya Pak ya? Oke, yang lain? Ya? Oke. Okay. Tadi bukan ada hadis apa tadi? Sohih dan dhaif. Tetapi ada hasan, bahasa Indonesia bagus. Hadis ada sohih, di sini ada e, doim. Kalau hasan itu di tengah-tengah di sini. Apa hasan itu? Hasan itu tadi ada kekurangan, yaitu uji personalitinya, ada salah seorang yang ahlaknya bagus tapi ininya kurang cerdas. Kurang cerdas. Dia jujur, dia nggak pernah bohong. Dia termasuk rata-rata lah tapi kurang cerdas, masih bisa dipakai. Anggaplah dia bagus gitu. Tapi ini bisa naik ke sini. Pindah ke sini bisa kalau ada sahid namanya, yaitu saksi. Misalnya gini. Eh, besok Jumat libur lu Telkom. Kata siapa? Kata Pak itu, kata Pak Heri. Telkom libur, kata Pak Heri. Ah, dia mah kurang bagus ininya. Hasan namanya. Hasa namanya. Datanglah yang lain, Pak Mahmud. Besok libur. Tuh kan, bener kan? Jadi naik ke sini. Sahih gitu. Jadi naik ke atas. Sekarang ada orang doib ini. Liburnya Senin libur juga. Kata siapa? Kata Pak itu Pak Dawud. Ah, siapa? tak doib lah. Kak bohong. Kata Pak Dawud, bener bohong. Emang aku bohong lo selama ini, tapi sekarang benar, nggak bohong. Katanya lain, kata Pak Budi, Senin libur benar. Oh, kalau begitu naiklah ke asal. Jadi itulah pentingnya, maka perlu ada kesaksian dalam hidup ini. Puasa kemarin, puasa, hmm, bohong nggak puasa, nggak pernah puasa kan? Iya, tapi kan puasa. Nggak bohong, kata yang lain, benar dia ya puasa. Oh ya, kalau begitu. Jadi gitu saling dengan demikian maka kita harus saling saling menyaksikan. Tapi awas jangan saksinya bohong. Betul-betul gitu. <laughs> Ah, itu kurang ajar. <laughs> ya pasti akan ya. Nah kalau Quran beda Kalau Quran begitu turun langsung Nabi memanggil para Sahabat, Ustaz. Nah, Quran turun. Quran turun misalnya berbentuknya bisikan. Ke sini. Nabi kan bingung nih. Hanya Nabi dia, Sebab enggak berbentuk kata-kata bentuknya. Simbol-simbol. Kalau kita malah semacam apa? Semacam semapur atau apa lagi? Ya gitu. Nit nit nit nit nit nit nit morse. Nabi dia Kul Allahu ahad allahu somad, Lam yalid Walam yulad Terus Dan Nabi itu sekali dibacakan gak lupa itu masalahnya Hebatnya Ya, Pak, Pak, namanya? Walatan siapa? Sanu, sanu kriuka falatan. Sa sanukri uka, saya akan bacakan kepada kamu, falatansa, selama hidup mau nggak akan lupa, gitu. Ini proses sekali, tek tek tek tek tek tek tek, dah. Nabi istirahat, dia persahabat sini kepo semua. Jaid, Ali, Umar, tulis. Siap ya. Kul huwallahu ahad. Terus sampai selesai. Gitu. Wah, kalau kita mari gitu abur-aburan <laughs> <laughs> Nabi kalau ikut UTS pasti A semua. Nabi itu kali bacakan nggak pernah lupa masalahnya. Jadi Nabi itu ilmunya dari langsung dari Allah, tidak pernah pakai ilmu-ilmu dan dari sini. Dari sini langsung set saat gitu, gitu. Maka hasilnya apa? Bagus. Nah, udah kumpul semua. Nah, dan malaikat mengecek. Betul? Betul? Betul. Udah. Itu tiap tadarus karena ayatnya masih acak-acakan, sporadis, kata malaikat, Muhammad, susun. Susunlah surat per surat, ayat per ayat gitu. Al-Fatihah turunnya belakangan, masuknya di awal. Surat Al-Maidah ayat 3 terakhir, masuknya di tengah di seperti awal-awal. Siapa yang nyusun? Allah melalui Jibril, bukan Muhammad yang nyusun. Itu. Bukan Muhammad. Nah kemudian juga nama surat. Satu Al-Fatihah pembukaan. Pantes ya di awal pembukaan itu rasional. Yang kedua Al-Baqarah sapi betina. Karena itu menceritakan soal Yahudi disuruh menyembelih sapi. Terus yang ketiga Ali Imron, keluarga Imron. Karena yang keempat Anissa soal perempuan. Al-Maidah makanan. Tapi surat kulhu namanya surat apa? Kenapa? Enggak kulhu aja. Kenapa? Sebab isinya adalah mensterilkan syirik. Jadi Allah itu Maha Esa. Steril. Steril itu bahasa Arabnya ikhlas, bersih. Jadi kalau Pak ikhlas, steril berarti. Pak, Bapak kerja bakti ya? Iya. Tapi aku pusing. Aku yang kerja bakti lah. Tapi yang diwawancarai dia. Aku nggak ketipu yang capek-capek. Dia yang nggak capek kok ketipu dia wawancarai. Ini gimana? Bapak ikhlas nggak? Ikhlas, ikhlas. Kenapa tuh begitu? Ikhlas harus plong. Ikhlas itu sering saya gambarkan seperti orang buang air besar. Lebih gampang. Bapak Ikhlas sebuah kebutuhan. Kalau air kalau kotoran nggak keluarkan berat. Nggak pernah ribut-ribut orang mau, mau BAB. Diam. Maaf ya, kemana? Belakang. Mau apa? Nggak pernah. Mau BAB jarang. Mau apa? Ke belakang. Masuk WC. kuncikan Duduk. Keluarkan. Cebok. Berangkat aja. Nggak pernah ingin tahu segede apa. Warnanya. Kemana perginya Sabodo itu ikhlas namanya. Jadi kalau apa ngasih uang, ngasih uang bantuan, nih untuk kamu 5 ribu, ini 2 juta, ini 500 ribu. Kamu nggak, kita nggak usah tahu reaksi dia. Kata dia, hatur nuhun terima kasih, bagus. Kata dia, hmm, sedikit, masukin. Eh, ya, celupung, jelema Dikasih ke kurang aja, biar nggak apa-apa. Jangan begini, awas tuh, ada kasih lagi, jangan begitu. Kasih aja. Jadi ikhlas Terus beramal tidak tergantung respon orang. Kita nggak begitu sering-sering ya. Nih mari Bu, nih mari Bu. Nggak taunya ya menghina kita. Awas loh, nggak dikasih lagi. Nah, kalau begitu ada yang lainnya. Kalau begitu nggak steril. Buta al-ikhlas. Jadi nggak boleh kita kepada anak-anak, anak-anak mari baca surat kulhu. Al-ikhlas pak. Ayo anak-anak baca alam tarokai. Alam terokahe, Ini gimana bacaannya? Memalukan aja alam terokahe. Itu. Yang lain masih ada? Silakan. Eh habis waktunya. Terakhir terakhir. Ya. Hadis kudsi. Hadis terbagi dua. Dari sisi pesandarannya, ada hadis yang disandarkan kepada nabi saja. Ada yang kepada Allah gitu. Contoh, Nabi bersabda, "Sumu tasihu, saumlah kamu, kamu akan sehat." Itu murni ucapan Nabi, namanya hadis nabawi. Yang kedua, diserahkan kepada Allah. Allah berfirman, Hai manusia, bangun tengah malam, bangun tengah malam, tahajud kamu. Kalau ada suami istri bangun tengah malam berdua, tahajud barang-barang berdoa barang-barang Allah berfirman, malu aku kalau tidak mengabulkan doanya. Tapi firman Allah di Quran nggak ada. Kalau begitu hadis kudsi. Iya kata kursi, kalau bapak ibu barang-barang tahajud bersama-sama, berdoa bareng-bareng, kata Allah, malu aku kalau sampai tidak mengabulkan doanya. Wah, gugahkan pas ibu tadi. Mama, mama, tajud. Ah, tajud. Kita mau naik pangkat, tajud. Gitu. Ibu goyang ke si bapak, ibu. Bapak, ayo Ayo apa? Bukan tahajud. ayo apa aja? Apa beda? Di hayu hayu. Doa tapi doanya ingat harus doa yang dimengerti oleh kedua belah pihak. Sering utak ulas seorang ulang kalau bapak berdoa pakai bahasa Arab, ibu tidak mengerti, hanya amin amin saja, mungkin ditipu oleh bapak. Kata bapak tu, Robi habli zauzata ini, solihata ini. Kata ibu tu, amin, amin, amin. Ya Allah, berikan aku dua orang istri yang soleh. Teks ibu tu, amin, amin. <laughs> Dikabulkan, jangan marah. Amin. Oke lah. Nanti kapan-kapan kita akan bahas seputar masalah hadis-hadis yang ayat-ayat Quran yang sifatnya tafsir hermeneutik Sekian aku qouli hada Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.